Oh abah pada rau. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Salatullah Salamullah Semua Ala Taha dibuka mboten? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima sallu ala nabi Muhammad Allahumma salli salatan taman ala sayyidina Muhammadin tanhalu bihil qadu وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى غمام بوجه الكريم ولا وصحبه في كل لمحة ونفس ونفس بعدد صلوا على النبي محمد Niki wonten dibuka kali Mas Pangsit kali Wawin niku kira-kira lanang apa wedok? perlu dibuktikan iki umpama mboten mujahadah kula keng macak wedok niku banci niku insyaallah mlebu surga ning cangkeme karo silite tertinggal ning neraka niku cara teng Jawa Timur namine Laura lanang ora wedok ora Kalau niku lah teng kafe niku ngimami bocah sholat niku. Sing rotok-rotok banji banci niku takon. Kula sholatnya nganggu rukuh napa nganggu sarung, bah. Nah, tak bahaya tadi. Akhirnya kula imami mboten purun. Kula gelem sholat, tapi lah imami Abah Gus Miftah kula wegah. Lah nopo, mengkila Abah sujud kula nafsu dulu bokongi. <laughs> Iwa rahimakumullah. Kula wingi gawe posting teng Instagram. Demo puluhan ribu orang di jalan, bahkan teng Yogyo nganti bakar-bakaran. Di Jakarta seperti itu. Kula matur. Kalau seandainya demo-demo yang sudah terjadi tidak nambah klaster baru COVID-19, ini seharusnya pemerintah harus sudah mulai terbuka untuk mengizinkan pengajian-pengajian kembali dimulai. Nggih napa mboten? Ora adil demo nyuwun sewu. Sak tertib-tertibe demo niku mesti kalah tertib kali pengajian. Urung ana ceritane pengajian kok mbakar ban. Nggih mboten? Apa rumangsane corona niku wedi kalih tiang demo. Sing lucu niku bocah kula Jakarta. Bah izin. Ngopo? Ajeng teng gedung DPR. Ngopo demo? Mboten. Terus arepe ngopo? Manasik haji. Kok nganggo nglempar lempar gedung DPR nganggo watu? Nggih, Bah, latihan lempar jumroh. Jadi kaya-kaya DPR niku gedunge setan. Sing cetha niku nyuwun sewu. Lak kula niku mlebu gedung DPR mesti kula guyu. Soalnya apa? Ternyata sak lucu-lucune Gus Miftah kalah karo lucune anggota DPR. Nah, nggih. Lah piye? rapat micok. Nah, rakyat ra gajian, DPR nyuwun sewu senajan to mboten mlebu tetep gajian. Ini ya rasah meri. Wong DPR niku wakile rakyat jadi rakyatnya pengen sugih diwakili DPR pengen duit mobil apik diwakili DPR pengen omai apik diwakili DPR jalan-jalan luar negeri diwakili DPR nyemplung neraka diwakili cangkemmu Lagu kula ngeten Bapak Ibu kula niku fair lah DPR api eh ya tak dukung, ono salah eh ya dikandani. Lah nyuwun sewu, demo-demo itu sebenarnya bagus. Orang berunjuk rasa niku angsal mawon. Tapi ternyata setelah kita lihat itu banyak yang demo niku ora ngerti sing di demo niku nopo. Bahkan ana sing diwawancarai, "Kenapa Anda demo?" Iya, karena ini undang-undang Meli Guslo itu merugikan. Lah, omnibus law kok jadi meli guslo Lagu lo sebagai agamawan yang saya lihat bukan masalah substansi omnibus law-nya tapi nopo tapi nggih saya bu kondisi seperti itu sindiran kagem pemerintah jajan ya, wong bungok-bungok cangkem wow wow muncrat kabeh sementara pengajian itu tertibnya kados ngeten iki ya Allah ibu-ibu niku maskeran gitu Duka jenengan niku maskar mergo wedi corona apa mergo merongos kula nggih mboten paham. Tapi niki tertib ngoten lho. Nggih gitu? Bahkan kula ingin dulu ada 4M yang perlu kita lakukan supaya kita selamat dari corona. Satu, mencuci tangan. Hmm, lah zaman biyen cilikan kula niku mlebu omah kon cuci tangan kon mangan. Nggih ta? saat ini wis cuci tangan tapi udah ditawani mangan bosok bosok nomor loro nopo M kedua mengguna, eh, menggunakan masker wis menggunakan masker kula wingi senene kali bojo kula bah kok masker kula dinggo wong lanang kok maskeran oh iya lah kok ngeten-ngeten iki suwe-suwe malah kaya wawin aku jadi lawang lanang niku nembe adus Komro-mro lawange buka didelok wong. Biasane sing ditutupin apa nih? nih, isin aku. Ngaten nih, Lawang wedok loro, kene karo kene. Lak wawin beda, isin aku. Ngono. Lah ya lagu janji dari banci bancine lagi kan kita gitu. Ya Allah. Mangke enten lagu anyar, sesuk Gus Miftah ajeng rekaman, judulnya loro Rumangsa Dosa kali Santri Maksiat. Nah, persembahan untuk anak-anak PGM. Jadi nyuwun sewu, memakai masker empun. Nomor telu napa? Menjaga jarak. Lah pengajian nggih susah kon jaga jarak. Oh, sing paling ciloko ya manten anyar, Manten anyar jaga jarak. Lah kelone kepiye? Ngoten mosok kelone nganggo WA mah wis mlebu dereng lek cilik ketemu mosok kelon kok nganggo WA cara ngendi lah sing kula tonton teng Instagram niku ana lucu meneh menggunakan masker mencuci tangan menjaga jarak yang keempat mentaati protokol ngomong protokol keliru protokol ya untung orang nganggo N Umpama nganggo N dadi napa? Prokoton. Ayo nah, Kaya kancane Bunda niki sekolah. Belajar bahasa Inggris. Penggaris niku bahasa Inggris napa? Ruler. Lah. Gurune ngomong, orang nganggo R. Tadi ikutin ruler, macane ruler. Eh, R-nya dibuang. Ayo dibaca, uler. Malah sing di gua RS yang Arab goblok, goblok aku. oh, bahasa Inggris itu gampang kok. Pintu bahasa Inggrisnya door. Pintu rano kuncine gedor-gedor. Gampang. La iwa rahimakumullah. Soal Covid niki nyuwun sewu, maka kalau ngomong kali bocah-bocah YouTube, judulnya apa bah? Kuat menghadapi Covid. Tapi saat dereng niku nyuwun sewu, dinten menika wau Kiai NU niku engkang wafat. Niku wonten tiga. Gus Fuk niku pun ke Hamim Jazuli Gusmi. Lajeng saking Ginggong setunggal, setunggal saking pundi niku tiga. Mila kagem para masayih Al-Fatihah. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Niki lho kondisi ini. Donyone semakin gawat, pakune agomo kata sing kapundhut. Mila kula kelingan, dawuhe Kanjeng Nabi Innallaha layak bidul ilma. Sesungguhnya Allah itu tidak mencabut ilmu intizaan yang taziuhu minal ab jadi tidak dirabut secara langsung walakin yak bidul ilma biqabdil ulama tetapi Allah mencabut ilmu dengan cara apa? mewafatkan para ulama satu demi satu ini kan nyuwun saya Mbah kaya kula barang niku umure sak ngepek pira kula mboten paham, tapi minimal lasuk kula mati lah minimal jenengan iso nonton YouTube kula. Gitu. Kula niku wis napa nggih? Kula bola-balik kok matur kali Bunda guyon. Bun, sesuk abah dhisik apa bunda dhisik ya? Bunda kita kon. Lah, aku mati dhisik, abah rabi meneh apa ora? <laughs> Ngono kuwi ta. Mesti ngoten iku takone. <clears throat> Ya kula jawab, ya kula nunggu takdir. Oh. Lah ana takdire ya aku rabi meneh. Lah ora ana takdire ya aku gawe takdir dhewe. <laughs> Niku kula kula sering guyon kali bunda nih, Terus gantian kalau kula takoni. Lah sing mati abadi sih. Bunda kira-kira rabi meneh apa ora? <laughs> Oh, kayaknya bunda, ya ora lah. Ngono. Ah, rabi menah yang malam pertama tak primpeni gitu. <laughs> Ora tak ini buatin kalau dendeni buatin bunda namun tak kandani wih gede nak aku aku ngomong Elos serah rewel kok iki. Lemon tak nyek, dene mung cilik. bayang ke matamu bayang ke. Allah itu mencabut ilmu tidak secara langsung maka nyuwun sewu generasi muda hari ini kudunya belajar kalau ulama-ulama dahulu memberikan warisan kepada kita itu melalui nopo nulis kitab prasasti, lembaran-lembaran, suhuf dan lain sebagainya lah kelas edw ini ku saat ini nyuwun sewu. Angel kon ngata niku. Minimal apa? Meninggalkan jejak digital yang baik. Mila nyuwun sewu niki kula kerawuan Wasekjen pbno masih mampi tuduh PBNU mau mengangkat cerita Gus Miftah pengajian di dunia malam dan toleransinya Gus Miftah menjadi layar lebar jadi cerita kula didadak ke film Diteki film. Jadi perjuangan Gus Miftah ngaji teng kafe, teng lokalisasi, ketemu begenggek, ketemu lonte. Niku. Lah mungkin umpama enten bancine ya pemerannya Wawin lah Mana? Mas jad gimana daftar. Aku melu main film, jadi apa germo. Oh Wahyu, oh Wahyu beda. Oh. Anjilu. Antar jemput lonte. nih kula niku mikir, mosok digawe film. Tapi nginyuwun sewu. Ini nanti ketika kemudian saya putuskan saya terima akan menjadi warisan jejak digital bagi para santri-santri, bagi para jamaah. Oh ben delok perjuangane Gus Miftah zaman awal bibit kawit babat alas ngaji teng lokalisasi mbiyen iki supaya dikenang oleh anak-anak kita. Niku nyuwun sewu. Karena apa? Pada akhirnya nyuwun sewu termasuk au ilmin yung tafa'u bih niku, ilmu sing manfaat niku. Hari ini bisa kita maksimalkan melalui medsos Mila kenapa anak-anak PGM itu harus aktif pengajiannya abah diposting anak-anak YouTube bingung Neng yola gawe judul gitu saya ngapain di titik. Kadang-kadang YouTube judulnya Ramutu. Enggak Gus Miftah arep gawe film perjalanan dunia malam umpamanya Engko ana sing YouTube, wah Gus Miftah nggawe film judul apa beranak dalam kubur. kau <laughs> Kewekrek cangkeme itu loh Ada. Lah, kula khawatir kalau kemudian kita tidak meninggalkan jejak-jejak digital niku nyuwun sewu. Karena semakin lama orang itu mun megah maca kitab, mun megah maca buku. Saniki nyuwun sewu postingan semenitan niku ya nyuwun sewu, lari ra umum. Padahal nyuwun sewu banyak postingan-postingan yang tidak bertanggung jawab. Maka belajar dari wafatnya para ulama niku nyuwun sewu, wong-wong nom kaya kula niki. Kok kula niki malah ngomong kali bunda, saya menolak tua. Hmm, karena umur itu just number hanya sekedar angka milo kulon itu covid itu justru semakin fit jadi meningkatkan iman dengan pengajian meningkatkan imun dengan olahraga uh, jadi kulo saat ini malah awak kulo kenceng jadi ngacengan terus ngoten itu malam cie cie Ah, wis angel, angel. Lah daripada awakmu malah ngomah omah nangis karo nyanyi dasku mumet <laughs> dasmu. Loh, lak tenan to. Lah karena apa? Kalau kemudian kita tidak sekreatif mungkin Mas Imam untuk mewariskan hal-hal yang baik dan hari ini yang digemari melalui medsos ada ah, ketinggalan maka kemarin pas kalau syuting kali Pak Ridwan Kamil di acara Gus Miftah niki minjang berubah jam tayangnya nggih wengi teng iNews niku setiap hari Selasa habis maghrib 18.30 niki harinya dipindah hari Jumat jam 20 jadi berorang nabrak sholat ngisa mereka mengatakan apa? lah bener niki Gus Miftah masuk TV tapi tidak sebagai seorang pemberi tausiah tetapi nopo sebagai seorang pembawa acara host Pak Erick Thohir bilang ini keren Gus kenapa Pak Menteri tokso tapi ada tausiahnya lah keren banget nih Milo bincang tanggal 6 likur kulo syuting bintang tamunya sinten Mas jadi korbuser. lah lo ngomong kalau jadi korbuser, saya bisa menjadi seperti kamu sebagai seorang host tapi gue raiso kaya aku nggak tausiah ayo harap yang ngopo we ayo Kek Dedi tahu si ayo apa? yang ngapa ayo? Bapak Ibu, bawa kepala saya ini botak. <laughs> <laughs> Kayak pangsit. lah, saya tidak ngira. Set, buka anda semuanya set malah HP set. Ah, lah, ngono. Niki, niki persatuannya perbakin. Persatuan Baduk Kinclong. Ah. Lah cara orang Yogyakarta ini Mataram, manusia tanpa rambut. <laughs> Lah wawin niki MTT, manusia tanpa titit perbakin Gus, perbakin juga. Apa wi? Persatuan Banji Miskin. <laughs> banji miskin. Wis banji kere. Lah Amin niku lak nate jajan gudeg nang Solo kali kula. Pakai apa Mas Awin? Telur. Iya. Lah baku e ra krungu. Nganggo napa Mas Awin? Telur. Tetep ora krungu. Nganggo napa Mas Awin? Endok. Maka belajar dari para ulama yang hari ini meninggalkan kita niku nyuwun sewu. Harus semakin produktif. Maka bocah-bocah YouTube, bos siapapun kalian lah. Ayo leh ngaji bareng-bareng saya ngapi-api. Mila nyuwun sewu sak kalau terus, ke? Aku pengen bocah-bocah ini nyanyi santri maksiat. saya nyanyi sapa? Aku bantu wae. Ayo nyanyi le. Ben dirungokke Saat derenge rekaman karo Abah sesuk. Jadi sok wawin ana saingane. Kula niku ngerti kok. Wawin niku lak nyekel mic mesti ngene iki. <laughs> Sok gaya. Ya. Padahal lak ning omah yo. Ya, mm. Nyanyi riyen, selawatan riyen. Lagune santri maksiat. Supaya bocah-bocah niki santri ra kakean maksiat ngoten. Santri yo. Ya. Lah sing digosok ki sandal yo lumrah. Kadang-kadang sempak lo digosok. Itu nah, gitu sing gosok ukurane S sing digosop XL lah ya aduh ya ora muat to eh, gegedan to iya ngelak Sallu ala Nabi Muhammad Lakon rasa wis lalah wis kadung keblingan sujud kula Piye Win? Kira-kira nggih rekaman apa ra Win? Nganggo mic Win, cekel mic Win. Kudune nek niki nek mboten ngagem uh, duet kalih kula elek niki. <laughs> Nggih niki. Ini cocok niku. Video klipnya kali kula. <laughs> Sing pemeran santri maksiat gue ya. <laughs> Jadi aku ngonangi kowe pas ngelonde kan. Jadi niku kula ngomong kali bocah-bocah kula mburi niki. Alkindiliah Ben nih. Saya lah niki pun normal sok pengajian teng mudi-mudi mudi niki bocah-bocah kula aja. Lah niku pengalamannya niku kula ngomong. Kadang-kadang, lah kowe selo terus. Lah wong kuwi ana sing nanggepe malah mok DP kok. Aja dibatalke ya. anyar iki jadi pengalaman mergo bunda niku kadang-kadang ngandani santri wancine jumatan abah wis ning masjid bocah-bocah nembe atus gitu. sampai sholat jumat niku lho masbuk lah pedok banget aku ini jumatan ning masjid dhewe neng pondok dhewe kok iso masbuk wonge ya teko iki hmm. ya melu guyu asu Milo gara-gara pengalaman niku Mas Imam, lah dadi lagu niki Pak. Masuk Mas Imam ya. Masuk. Anda. Masuk wae kok. Pakun. Yo, senajan to aku ora ganteng kaya Dori lah yo. Oh. Lah yo saingan matamu saingan ora. Lah yo sing penting aku lak bojoku bunda. Hai Cin. Sallu ala Nabi Muhammad. Lah tujuan kula nggih namung damel pepeling mawon. Niki tetep sesuk mlebu surga niki. Hmm. Nek cangkeme diobong dhisik. Wak wak. Wak wak. Lah semua cara niku kula tempuh supaya apa? Ya kabeh wong gelem melu ngaji ngono lho, Win. Sampai saya bisa itu tanggal 24, kalau pengen ngaji teng klub-klub nomor nyuwun saya utang warung-warung kopi gede teng Yogyakarta Anak-anak muda milenial ajem kulo ajak ngaji ayo. Apalah itu hibah lah, Gus Miftah membedah lah atau ngobam lah, ngobrol bareng Gus Miftah lah atau kobam lah. kalau orang bertanya aku menjawab lah. Supaya nopo? Ini akan menjadi warisan Mas Iman. Termasuk nanti film yang akan kita buat macam-macam. Ono sih ngomong ngaten, kok aji mumpung Gus lah aku ini mumpung apa aku YouTube yura mangan duit sangka YouTube kalau orang ngerti duit YouTube niku rupanya kaya ngapa orang paham lho Hah? abang kalau sing lemu kan cetong. kayak ki mati urep dari Gus Miftah yang ngomong Gue mangane sound system kok oh. masa awak weteng kabeh ya kuwi Karena apa? Genyuan saya ini menjadi sebuah keniscayaan Bapak Ibu. Kulon niku sedih tenan. Begitu dikabari isuk wau kula pas sholat tahajud, Gus meninggal. Ya Allah. Padahal dipun ngendikaken man lam yahzan bi mautil ulama fahuwa munafikun. Sing sapa wonge ora susah kelawan sedone para ulama fahuwa munafik berarti dia munafik Dadi lek ono dikabari ono kiai sakit, napa-napa jenengan dongake, ya Allah muga-muga Pak Kiai niku jenengan paringi waras. Ora kok no Pak Kiai sakit ya, ah, muga-muga ndang Wah hati-hati Soalnya Soale napa? Mautul alim, mautul alam. Sedone wong alim niku persasat sedone alam Jadi Dadi kan donyane niku wes tua banyak kasus wong mati mergo covid ora disolati jadi bu covid tenan apa di covid covid kayak kulo mboten paham gini apa mboten wong ora kabeh niku covid asline ana wong kono asma mati yo ya sing didol covid ngono wong kan ana wong korengen mati covid nah ku abek kupat covid ke kita itu mendukung support kepada semua tenaga medis tapi yo ya nyuwun sewu tetep mawon ana sing nakal kadang-kadang ini nyuwun saya kaya wingi rame sing teng teng uh, medsos niku napa mati bojone niki ustazah nyuwun saya di foto foto padahal wong wedok ana meneh sholat jenazah nganggo ruko goblok goblok ki madhabe sapa meneh wih. tapi tenan sesuk sing mati wawin tetap tak ruko rukokke sujud kula soalnya nopo dosane kakean hmm. ben Gusti Allah lak ngapura iki tenanan ben ilang gini gini. Jangan sampai kemudian gara-gara ini kita kemudian malah kehilangan Allah. Maka nyuwun sewu. Paku-pakune agama niku kan jenengan dongake kabeh. Kula niku kelingan, kenapa kok saya minta pengajian segera dibuka? Orang sanggih kula. Niku kula nyuwun sewu. Niku wonten sembako, ada 300 400 sembako niku bun ya. Bapak Ibu sing rawuh dalu menika ning omah ra beras tenan, mang jaluk mungkin kula wene Kecuali wong mriki, lah wong mriki kabeh kula wenehi di luar masyarakat sini sing jenengan mriki wau ning omah ra beras ra duwe napa mungkin ngomong mawon niku kula tasih enten stok 300 sampai 400 kardus sembako tak enek gratis manjaluk ora usah nggawa surat keterangan miskin miskin miskin ini menapa kaya wong mriki wingi didata dipikir jaluk KTP niku aja nampa sumbangan bono saya sewu daftar rondo <laughs> kere kere, kere kalau terus kayak ngaji nih, niki enten sing badhe mualaf, monggo munggah panggung sing badi sadat. Tadi ada dua orang, yang satu dari Gresik, yang satu dari Jogja. Oh, Kalimantan. Mana-mana? Yang lain tadi mana? Sing badhe alaf pergi, depannya Pak calon Bupati Bluroni. Monggo Ibu saking Gresik oh, Niki saking pundi? Kalimantan. Bocah Pak pun di. Sing jogja. Monggo sampai pergi, pergi, pergi pergi. Minggah mriki mboten ana apa, Bu? Mriki mboten ana apa. Dadi lha ana sing takon, "Miftah kalang ngaji karo miso-miso apa ana hikmahe?" Lah iki hikmahe iki lho. Heeh, oh, pergi kemindil. ya. Monggo mriki Bu, mriki mriki mriki. Tolong Mas uh, dikasih mic. Pak Wiratno wae bocahe Pak Wiratno pundi sing badhe mualaf? Pak Wi, Iki pengen malah pengen kafir iki. oh santri. Sampun Pak Wi, bocah jenengan Pak Wi. Oh, mriki-mriki sekalian. Engkang badhe sadat monggo. Yang dari ganti warna mana ganti warna? Oh, tong mriki-mriki. Oh, monggo monggo Bu. Engkang pundi? Kali kalian apa? Oh, dia mau bareng Wow. Wah. Angel, angel. Lawan wong kiye dihowak iki Oh, ganti warna yang ini. Sing Kalimantan iki to? Oh, Pak Nardi. Ngimpun pun ini berarti. ini Bu sinten? niki sing niki jenengan nggih. Emi Dwi Setiti. Emi Dwi Setiti. Dwi Setiti. Setiti. Saking pun Bu Emi. Aku lo asli Jember namun tinggalipun wonten Gresik. Oh, Gresik. Agama sebelumnya? Kristen Protestan. Kristen Protestan. Satunya Ibu siapa? Ibu Sri Artuti. Sri? Sri Artuti. Oh, lah pikir Astuti tak gebuk padha bojoku. <laughs> Untung Ar, Artuti. Saking pundi Bu Artuti? Aslinya Kalimantan. Kula asline Prambanan. Lu sing ngomong Kalimantan mau sapa? Gitu Tapi eh? tinggalnya di Kalimantan, Mas. Oh, tinggalnya di Kalimantan. Iya. Oh. Angel, angel. Angel temen tuturanmu. Agama sebelumnya apa, Ibu? Memang awalnya saya Islam, terus kemudian hmm. uh, masuk oleh ikut suami uh. Uh, eh, di Kristen Protestan. Oke, okay. masuk Islam bukan karena paksaan, gih? Kalau ibu dari Gresik tahu Gus Mita dari mana ibu? Dari YouTube. Oh dari YouTube, hmm. wali YouTube. <laughs> Belum masih mam, dajal, wali YouTube. Hmm. <laughs> Mula ngono sih, sing dipostingnya sing api-api win. Oh. oh. Besok wawin tak gak film lah, Banci Tobat. Kalau Ibu siapa? Artuti sudah tahu Gus Mita dari mana? Dari teman. Oh, dari teman. Iya. Oh, dari santrinya Gus Mita, dari teman. Ngono ora apa-apa, sing lemu-lemu kuwi. Ah, ora apa-apa dirani lemu. Ora apa-apa aku dirani lemu mergo mangan sego. Daripada kowe kuru gaweane mangan kanca. Iya. <laughs> Ya ya ya ya ya ya. Angel angel. Mun sakit sadat. Yang ini dereng. Ya, satu-satu aja digantian nggih. Ben salah. Pun sedanten nyakseni beliau-beliau berdua masuk Islam tanpa ada paksaan dari siapapun. Saya juga tidak pernah mengenal beliau sebelumnya, nggih. Semua semata-mata karena hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Jenengan nyekseni tiang sadat ini kalih nyuwun kalih Gusti Allah. Ya Allah, muga-muga jenengan netepaken iman lan Islam kula lan mugi-mugi panjenengan mboten sekali-kali mematikan kulo dalam keadaan non Islam tetap dalam keadaan iman dan Islam amin Allahumma amin soalnya sing jamin itu nama Gusti Allah kayak layarnya keter kalau kayak zaman TVRI zaman biyen kalau tahun rong ewu rong puluh layarnya keter gitu kayak TVRI zaman biyen Kayak sepeda zaman pelombir. Masa ya apa tidak dandani anten ngene-ngene. jans Musro. Ana. Iki ger Ibu sinten namine apa? Bu Emi. Emi riyen nggih. Emi Emi Dwi Setitik. Nah, Emi Dwi Setitik. Ya? Lah yo ya butuh kawe ora ngono. Ibu wa tindak mriki kali sinten? mbak, Piyambak. Nitih nopo? Bis. Bis. Lajeng jemput. Saking Gresik jam pinten? Jam 8. Jam 8. Wole jeng wau. Nggih. Masyaallah. Niku lawang wis niatenan iki. Langsung dijemput kalian santri sembahan pun nggih santri. Nggih. Masyaallah. Mungkin ongkos bisik kalau ganti. Ya Bun ya. Nah, diganti. Ongkos haji, ya tak dongake. Khusus wawin tak inap ning hotel ning sekamar kali Sumanto. Asalah. Terus kula ngebis, Gus. Sama kowe ngebis kowe. Ya, engko tak ke bokong bis. Bu Emi Dwi Setiti, diterokke Gus Mitah nggih. Nggih. Mike diagem. Ashadu. Ashadu. An. An. La ilaha. La ilaha illallah. Illallah. Wa ashadu. Wa ashadu. Anna. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Rasulullah. Rasulullah. Saya bersaksi. Saya bersaksi. Dengan sebenar-benarnya dengan sebenar-benarnya bahwa tidak ada Tuhan bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah kecuali Allah. Dan saya bersaksi. Dan saya bersaksi. Dengan sebenar-benarnya. Dengan sebenar-benarnya. Bahwa Nabi Muhammad. Bahwa Nabi Muhammad adalah adalah utusan Allah. Utusan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, insyaallah. Bu sama Artuti. Siapa sebelum Artuti namanya? Sri Artuti. Dwi Artuti. Sri oh, Artuti. Oh, Sri Artuti. <laughs> Sorry, Bun. Bija langsung mundur tengah Kalimantan mele. Oh. Dang Balio Sri. Kita ini anu masih mam ya. Jadi wong nyahadat ke wong suwantai iki mending ora haji. Tarik Gus. Tarik sis. Monggo. Monggo. Ya Allah, tarik Sri matamu tarik Sri. Ini tarik apa nih kok tarik Sri? Saya kira dari wong top ya we. Kemarin podading, hari ini semangka. Uh, Kemarin dianggap penting, sekarang bukan siapa-siapa. Oleh apa ya? Jeruk. Eh, eh dibayar mergo cangkeme sih. Hmm. Wow, Bu Sisa ini saat ini sing nomor kali Bu Sri Artuti. Bismillahirrahmanirrahim. Ashadu. Ashadu. An. An. La ilaha. La ilaha. Illallah. Illallah. Wa ashadu. Wa ashadu. Anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah Rasulullah saya bersaksi saya bersaksi dengan sebenar-benarnya dengan sebenar-benarnya bahwa tidak ada Tuhan bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah kecuali Allah dan saya bersaksi dan saya bersaksi dengan sebenar-benarnya dengan sebenar-benarnya bahwa Nabi Muhammad bahwa Nabi Muhammad adalah adalah utusan Allah. Utusan Allah. Alhamdulillahirobbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad rabbil alamin. Allahumma nawwir qulubahuma binuril iman, binuril islam, binuril Quran, binuri sayyidina Muhammad. Binuri hidayatika kama nawartal ardo binuri syamsika abadan birahmatika ya arhamar rahimin. rabbil alamin. Kula dhewe mboten paham nggih kok wong niku kula wingi teng Jakarta nggih tiang kalih sak keluarga, tiang Cina. Gus, saya pengen masuk Islam, mohon dibimbing. Dan insya Allah benjang tanggal pitu likur pas kula syuting teng Jakarta ada satu artis yang sudah kontak ke Mas Awan, manajernya Abah di Jakarta untuk menjadi seorang muslimah. Pengen syahadat. Semoga-moga koncone dhewe tambah kathah nggih. Amin Allahumma amin. Ya Allah, kalau ada barangnya hadat kawan, dengkulku lemes banget nih. Semoga-moga anu gih istiqomah gih. mungkin tak wenehi gitu ku rukuh. Nggih, rukuh. Termasuk wawin, tak kayak rukuh. Sarung. Oh, sarung toh. Oh, tobat. Ya Allah, ya Allah. Salam ala Nabi Muhammad anu aku tak ngombe wedang dhisik wawin karo pangsit nyanyi dhisik oh. tarik sri Madam, ibu mriki. Mriki bukan apa. Nyanyiin, aku tak ngopi dhisik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Oke, okay. <clears throat> sebuah lagu herbal. Kok herbal? Suka teki. Oh iya. Lagu kok herbal. Sebelum suka teki. angel, angel, angel, angel. Ganti lagu uang kuwi baik. Apa kuwi? Sing putih kuwi loh. Uang kok sandung lamur tok to kuwi. <laughs> Wis orang ngerti. Mangane sound system deh <laughs> <laughs> wak wak wak. Awak mengerti ra? Pripun, Gus? Gajah kae. Yeah. Seumur hidup kelone kapan rono sing ngerti. Kan ning aku kon Lampung nggon gajah. Jadi pelatih gajah iki ra tau ngerti kapan gajah kayak kelon. Soalnya apa gajah ki isin. Awake gede manuke cilik. Lah. Oh iya iya. Lah biasane wong kuwi kok awak gede berarti manuke. <laughs> aku rawani. eh, eh, kowe jajal kaya ngo. Engko ora kaya <laughs> Lale po irong ngono. <laughs> Allah. Ya ne mbayangke Wawin ki. Ya mbayangke wong aku ngurku dhewe tak goleki ora enek kok. Oh. Ah. Aku dududu. Apa? <laughs> Kowe arep nyanyi apa? Nyanyi sing seketeki herba. Seketeki. Ki mulaine Aku ta sing ngalah. Oh iya. <laughs> Sing ngalah kowe, aku sing ngalah kowe Terus berarti Ki lagune yo. Yo lagu kok. Aku ta sing ngalah. Ah. Trimo mundur timbang loro ati. Masyaallah. Amin. Iki lagu tak pikir solawatan. Oh, ora iki lagu ning niki. Oh, alah. Ba'u ain ain. Ain. ain. Kaya lagu salah kok. Ba'o ya neng kowe wis lali. Ora bakal bali. mau. anu bule cangkeme ombo banget iki sarai cangkem kabeh yo. cengkokmu angel men oh ini kan modifikasi oh, kan ono selawatane jadi karakternya jelas oh kol-kola Kada kol-kola tajwidnya makhrajul hurufnya mesti jelas masya Allah far eh, fa fa farib bahasa <laughs> angel iki klub loh iklab loh paribasan awan urip karibalung lilo talakodi sarang-sarang jebule janji jebule ora bisa dikuku passar. Continua na negra. kro kabe kira si ono si ono penyedot debu lagi. iki. Kok kro kabeh ku nggo namung. Ah, oh, dereke Gus Miftah kudu semangat. Kudu semangat. Pangsir ki salah. gue pun nggih. Grogo, grogo kayak apa orang ora ono orang <laughs> Ora nih isine gogrok. Iki kok oh, niku anu sanes sanes sok. niku kok. Napa? Ah, niku anding anding anding anding ciklok. Kui sapa sing teko Eh? Oh Mas Dori monggo, Enggak. Pindah malah dong. Oh Mas Nada. Oh tamu. Enggak mriki sing tamu meneh sapa kuwi? Alhamdulillah. Pak oh, Abdul Halim Bantul. Wah mriki, dina mriki. Karo sapa sini? Oh Pak Agus, Pak Wabub. Ya wis. Pokoke pondok iki ngene iki kebak calon. Pokoke mbuh kabeh tak tampa pokoke nggih. Hmm. Enggak, pinarak mriki. Lah, itu ada telu berarti. onom Blora, Bantul, aro Sleman. Pak Alim riki jajar kali cah Blora nih <laughs> Protokoler, tos. Nah, mriki mriki. Pak Agus mriki mriki mriki mriki. Mriki mriki jajar mriki. Wayang-wayang mriki. Nah, mriki. Kuwabe teko, ana sing nggo duit ra ya? Wah, <laughs> ya Allah. On, bocah-bocah laskar lungguh kono we, rasa lungo, kono ae, kowe kono. Kono. Ah, lungguh kono lungguh. Laskar wedi kotor yo ya apa. Eh lungguh ning isor aja ning kono nutupi, ning isor lungguh. Lungguh lungguh lungguh lungguh lungguh lungguh lungguh. Kowe iki apa meneh iki? Iki pas. Lha iki ketoknya dengar panggung nyoh begitu mulai bayar bah ngono ya eh jan angel angel. ala Nabi Muhammad. Eh, ini wau barnya ke tiang. Saniki wancine niki. Kula jeng nyuwok wong telu niki. Kemaku janji. Niki bocah kula saking Blora, wingi wakil bupati. Niki santri kesayangane Gus Ali Tulangan Sidoarjo mereka Kowe sampai sudah di bupati lali giyebuk karo. <laughs> Nggih, soalnya niki melu kula dangu Pak Arif Roman niki. Ya, dongake muga-muga dadi Bupati Blora. Pak Halim gebuk ra. Ya? <laughs> Ora lah Pak Halim kiai soalnya. Ya, saat niki Pak Arif, Pak Abdul Halim, kalian Mas Agus semuanya berdiri. Berdiri gerak. Menangan kiai kok. Mikir di mikir per tak kasih waktu 3 menit hmm, dari Pak Arif yang duluan pertama datang mikirin yang pertama calon Bupati Bluro Saudara Arif Rokman waktu 3 menit kecuali kandel tambahi <laughs> kandel apa yang nyalon Bupati malah jalo aku ragat ya. monggo Pak Arif Tersun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Guru saya Gus Miftah Teman-teman saya Mas Halim, Mas Agus saya datang sini niatnya mau ngaji dengan Gus Miftah. Eto -eto ya, aku jamaah. Ya. ya. Gus Miftah ini penggemarnya jamaahnya di Blora banyak sekali. Ya, kita merindukan nanti semoga kalau diamanai jadi Bupati Blora akan sering hadir di Blora. Amin. Uh, untuk memberikan menopo tausiahnya di Blora karena sangat dirindukan untuk hadir di Blora. Mohon doa restu seluruh jamaah. Semoga mohon doanya untuk Kabupaten Blora. Kalau nanti yang jadi Bupati santrinya Gus Miftah, semoga akan lebih maju dan barokah. Amin. Atur suwun, Allahumma fiqil tarik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kedua, nah, niki yo ya Gus, yo ya tetap sesok ojo kok apa ya istilahnya kiai sing bu, sing pas niku kira-kira kiai sing bupati apa bupati sing kiai eh kula tak takon luwe penting kiai ini apa bupati ini nah, jadi sesuk niku lah Pak Halim niki dadi bupati mboten lah niku mboten santri-santri niku begitu ditanya kowe kita di santri iso dadi apa Wah, jawab iso kaya Pak Abdul Halim. Wah, ngono. Jadi ternyata santri niku iso dadi nopo mawon. Santri iso dadi presiden. Sinten? Gus Dur. Santri wakil presiden. Ki Maruf. Santri dadi wakil gubernur Gus Yasin. Santri jadi gubernur Bu Khofifah. Nggih mboten. Santri dadi kiai viral Lah, niku jadi supaya kemudian orang itu punya cita-cita. Maka Gus Miftah sering mengatakan apa? Kalau ada orang mengatakan mimpimu terlalu besar, katakan kepada mereka, bukan mimpiku yang terlalu besar, tapi pikiranmu yang terlalu kecil. Lah, Milo Pak Abdul Halim, tiga menit dari sekarang. Kesuwen disemprit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gus Miftah, Kiai berjuta umat yang saya cintai, saya hormati, Bapak Ibu sedaya jamaah Al-Kintiliyah Al-Bantuliyah wonten mboten niki? Wonten. Saking pundi kok, sing Bantul nika? Jal tak absen sing Bantul ngacung. Walahalah sakmene oke. <laughs> Luar biasa nih. Jamaah Al-Kintiliyah Al-Bantuliyah saking asuhanipun Gus Miftah luar biasa banyaknya Bapak Ibu lan sederek sedaya ingkang kawula hormati alhamdulillah dalu punika kita saged makempal nglajengaken e, majelis mujahadah zikrul ghafilin malam Ahad Paing wonten dalemipun Gus Miftah punika mugi-mugi majelis mujahadah majelis taklim punika saged ningkataken ngelmu ngamalan ibadah kita wonten ngarsanipun Allah ing akhiripun kita sedaya kaparingan husnul khotimah mekaten Bapak Ibu derek remen derek bingah derek mangayu bagya anggenipun Bapak Ibu sedaya nderekaken Gus Miftah wonten majelis-majelis mujahadah majelis taklim kados dalu punika matur nuwun onjih pitepangan rumiyin gandeng kula niki dudu wong terkenal kaya Gus Miftah kula perlu pitepangan nami kula Abdul Halim Muslih nek kedawan Kang Halim ngoten mawon nggih niki sing wong Bantul kenal kula mboten niki Alhamdulillah <laughs> Nggih nggih matur nuwun Mekaten wonten kirang langkungipun nyuwun pangapunten ingkang kathah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing nomor telu niki calon wakil bupati Sleman. Kula niku kadien gaweane niku ya tukang gawe bupati. Ning kula rong tahu oleh manfaat sangka bupati. Hmm. Estu niku, estu. Kula niku rong tahu ceritane sambat kali bupati bab napa mawon. Makin Milo bareng-bareng bareng wong telu niki sambutan awake dhewe kabeh duwe wasiat kagem bupati, calon bupati, calon wakil bupati. Nggih? Nah, mila nyuwun sewu niki pondok niku manggone teng Sleman, tapi alhamdulillah dugi dinten menika kula dereng nate angsal bantuan saking Kabupaten Sleman. Wong tahu. Jadi nyuwun sewu, kalau di daerah-daerah lain niku nyuwun sewu kaya teng Sumatera, teng Kalimantan, teng Sulawesi pundi-pundi. Kalau ada orang daerahnya niku jadi menonjol nanti niku jadi kebanggaan daerah. Lah kula niku teng Sleman belas yang gagas nggih mboten enten. Kula yo ya ora njaluk digagas. Kula ora digagas bupati ora apa-apa sing penting digagas karo jamaah. Insya Allah selamat dunia, selamat akhirat. Kepada Pak Abdul eh, Pak Agus Kholik, tiga menit dari sekarang, kesuwen tak grantel. <laughs> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Gus Miftah ingkang tansah kita hormati wonten ing dalu menika kawula nderek remen uh, eh, wagen nderek majelis eh, Dzikrul Ghafilin wonten ing dalu menika. Salajengipun uh, wonten ing mriki menawi Mas Halim wau sampun kondang nggih wonten ing Bantul amargi nggih kala wingi nggih sampun dados wakil bupati nek kula niku dereng. Niki sek ajeng mangke nek direstui kalih Gus Miftah. Nih. Niki e, nyalon wakil bupati saking eh, Kabupaten Sleman. Niku wau kok Bantul kathah sanget nggih. Sing Sleman kathah mboten nggih niki. Oh. Alhamdulillah. <laughs> itu nyuwun tungo, lan restunipun e, eh, poro bapak-bapak so ibu-ibu sedaya jamaah majelis Zikrul Ghafilin mugi-mugi samangke e, eh, dalam waget ngemban amanah saking poro kiai ingkang sampun ngengken kula dados e, bupati lan wak, wakil bupati wonten ing Kabupaten Sleman. Mekaten ingkang waget kita aturaken Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bapak katuran berdiri dulu. Ayo wasiat nggih calon bupati wakil bupati. Heh calon bupati. Heh calon wakil bupati. Rungok no kupingmu. Ojo neko-neko. Ojo leno. Ojo nakal. Kabeh kui ngunduh waing pakarti. becek ketite Allah ketoro, Laku utama nguntungake wong liya. Laku utama nguntungake wong liya. Laku utama nguntungake wong liya. Heh calon bupati. Heh calon wakil bupati. Kapan kue dadi wong apik? Lah kapan? Tepuk tangan untuk semuanya. Monggo katuran nenggah Pak Alim, Pak Agus, kali Pak Arif. Lah kula niku ajeng mejang sinten men kula nggih los ra rewel, soalé kula ora duwe kepentingan. Nggih napa mboten? Kula takoni, sinten sing angsal rawuh Gus kabeh oleh teko. Kula mung niteni mawon. Kok saiki gelem teko, sesuk ora gelem teko. Ya, delok wae ngono Ya kan kadang-kadang kiai ini mau dianggap kaya dong salam, mau dianggap kaya laos. Napa niku dong salam kali laos? Yen masak sayur digolekin dhisik dhewe, sayure mateng diguak dhisik dhewe. Bahkan kadang-kadang laos niku dipisui. Jui kok neng piring, oh dimplok bono laos diancuk. <laughs> Ngoten niku biasa. Nih insyaallah telung tiang tiga niki termasuk tiang-tiang mau muhibin, ingkang tresno kali para kiai. Amin Allahumma amin mergo teng kemana anten calon kula tak ngajini teng mriki mawon nggih kan kaya cangkruan kae <laughs> ngene iki apik banget iki ngene <laughs> ya Allah sallu ala nabi Muhammad ya kula ajeng ngaji babakan covid niki sing kula bahas wingi kali Pak Erick Thohir kali Pak Ridwan Kamil kali Pak Menko nah ning saderenge bocah-bocah mburi iki nyanyi le ayo lagu niki sesuk ajeng kula usulke dadi lagu soundtrack filme Gus Miftah Eh Mas Imam, Mas Imam di Wenemik, Mas Imam sutradaranya di Wenemik. Mas Imam di Wenemik. Mas Imam Sekjen PBNU sutradaranya di Wenemik. Yeah. Saat ringi nyanyi rumah uh, rumah so Mas Imam, kira-kira sesuk judul filmnya Gus Miftah nopo Mas Imam? Judulnya Insya Allah namanya Infinity. Apa? Infinity. Infinity. Infinity oh, wong desa ku apa <laughs> Napa niku Mas? Infinity itu kekuatan tidak terbatas. Eh, kekuatan tidak terbatas. Kali Gus, sesungguhnya ini Gus mumpung jenengan maringi kesempatan Gih. matur. Terus nyuwun pangestu sekaligus niki sebagai pemanasan. Niku kan film layar lebar yang nanti akan diproduksi bersama-sama dengan PBNU melalui NU NO Channel film layar lebarnya judulnya Infinity yang tadi Gus Miftah sudah menceritakan lah sebelum niku kangi pemanasan kita pengen juga mohon barokah doa Gus Miftah dan semua yang hadir jamaah kita lagi mempersiapkan produksi apa film Super Santri superhero nya santri yang nanti insya Allah Gus Miftah akan kita daulat menjadi kiai langit di sananya setuju ya jamaah setuju ya. Saya setuju Nggih. Niki lek setuju, mulai Niki biasa kan Bapak Ibu uh, diajak sodakoan biasa toh? Lah niki kula nyuwun sodakohe Bapak Ibu kangge Gus Miftah official dan NU channel sodakohe mboten sodako duit tapi sodako sab sampun sabrek napa dereng lek dereng sabrek kebangetan sing rawuh nggih Sabrek Gus Miftah official Sabrek NO channel. Sakit ngertos cara nih subscribe boten Bu? Boten betul HP no. betul nama boten? Coba dijajal pun subscribe no dereng. Nggih pun mangke nyuwun apa barokai Bapak Ibu sedoyo mumpung niki mulai awal Maulid Gus. Niki nyuwun diwasakan solawat Hasbi Robi Gus. Oke, mungkin Hasbi Robi penutupan. Nggih, eh, kan. Saniki rumangsa dosa riyen, niki menjang dadi uh, soundtrack filme Gus Miftah Benjang. Pun. Sallu ala Nabi Muhammad. derenge dungo. cangkemnya cangkeme ngopo Ibu Bapak, kenapa ini perlu saya sampaikan supaya Audi KB selamat. Amin. Nomor siji. Ada yang mengatakan bersih itu menjamin tidak kena corona. Ternyata teori ini salah. Buktinya nopo? Prancis niku negara sing paling resik sak dunia nomor 5. Tapi kenyataannya Prancis niku sing kena Covid 470 ribu. 470 ribu. Artinya apa? Tidak ada jaminan wong sing resik kuwi ora kena corona. Nomor siji. Nomor loro. Katanya corona itu takut dengan panas. Buktekke Iran. Iran itu negara sing paling panas karena gurun pasir. Tapi jenengan ngerti? Yang terpapar COVID-19 di Iran 67 ribu. Nomor loro. Nomor telu, wong niku lah hati-hati lah, bakal kena corona. Sing kondo sopo, Pangeran Charles Inggris. Sak keluargane kena corona. Padahal dikawal karo pasukan teng Inggris. Nomor telu. Nomor papat, ini wong niku lah nyuwun sewu sregep olahraga ra bakal kena corona. Sing kondo sopo, Cristiano Ronaldo, corona. Zlatan Ibrahimovic, corona. Valentino Rossi, corona. Nggak ada jaminan. Presiden dengan segera protokolernya tidak kena corona. Buktinya Donald Trump kena. Ayo harapnya ngopowi. Dokter saya ngerti kesehatan ora bakal kena. Teng Indonesia sing sedo pun bon satu dokter lebih. Tak balik saya. kayak kerek canggung mulu. Ah, Saniki diwale. Kalau memang corona itu hanya menyentuh orang-orang yang kotor, kudune pengamen, gelandangan, wong edan, itu seharusnya banyak orang-orang yang tinggal di tempat kumuh, compang camping, kudune kena corona. Tapi sampai hari ini saya belum pernah mendengar wong edan itu kena corona. Betul, kalau pengen jenengan ngajak, kulajak ajak mikir. Lah mengki kok iso ngono ki sakjanjene wonten apa to Gus ngono? Lho, kowe wong desa ngomong konspirasi ya lah lah cangkemmu gaya. Oh, ah. hmm, biasanya mangan sambal terasi ya konspirasi. Ngono sih. Lah kula niku percaya corona niku wonten, wonten tetep wonten. Covid-19 niku wonten. Lah, maksud kula niku kok iki iki beda, teori karo praktek iki beda iki ana apa ngoten? Nggih, mula ngrungokke dhisik. Sing mulai dhisik corona. <laughs> Ayah motor mulia mulia. Padahal cintaku padamu seperti coronavirus. Tidak nampak tapi sangat serius. Dan ah. ah, Hei bunda. <laughs> ayu nih. Pesek ya ayu. Wayai, wayai. Wayai matam. Santunya ini iki golek kaya bunda nih, kangelan. Tenan. Limited edition. Bentuk irung sing kaya ngono niku suangel. Kalau wes suwe ra ketemu bunda, begitu covid wah bentino ketemu, ben mlebu kamar kaya mbiyen kae dil. Tel jaina ora nutul ora pena. nutul krasa pena sing ditutul ndanga-ndanga. Angel, angel. Iki wong iki ngadeg pengen kena corona apa iki? Oh, ora. Jenengan persani, pengamen, pemulung, gelandangan, kula wingi bagi-bagi sembako ning dalan niku. Nggo turu ning gerobak yo kena corona niku. Bahkan wong edan niku kula dereng krungu. Bahkan wong edan niku sehat terus. Jenengan persani jalan wong edan niku. Kudanan yo ya pilek, turu pinggir dalan yo ya ora masuk angin. Bukti ini rano Wong edan kok njaluk kerokan ku ra Mangan suko bosok wetenge yo ya ora mules. Pertanyaannya, kenapa orang edan niku ora tau Soalnya randui beban pikiran Milo jamaah al yang jenengan pengen sehat terus dadi wong lo lak goblok to dadi wong sing ora duwe beban pikiran goblok goblok iki lho kok malah edan iso ngendi to iki aja kakean beban pikiran ayo saya ini tak takon kira-kira jenengan karo calon bupati niku luwih kakean pun di pikirane calon bupati Milo sing potensi edan jenengan apa calon bupati lo kan ngaten. Mila supaya ora terlalu abot beban pikirannya yo ketemu kiai. Men ono sing ngandani kados wa wasiatin jenengan aja neko-neko aja leno aja nakal. Soale uang niku ketangkep KPK biasanya mergo neko-neko mergo leno mergo nakal. Niku saat ini sing disekel KPK niku 120 bupati wali kota niku. Kula mboten pengin salah satu di antara mereka menjadi nomor 121. Mila kudu selamat. Engko lha yo kesini-kesini. Kayak mbiyen arep nyalon sowane sapa to? Gus Miftah ngono. Oh, Saniki cekel KPK. Waduh yo. Langsung kula barang diselidiki. Jangan-jangan menerima transferan. Ya Allah. Zong. Zong. Pokoknya wong-wong niku selamat men kula wis seneng pas ngaji ning Bantul sesuk kancani Pak Halim, ngaji ning Sleman kancani Pak Agus. Ngono kula wis seneng, santai mawon. Wong kula niku ajeng tuku tanah ngarep niku urung lunas e kurang njaluk kok. Hmm, tenan. Aku ki ngomong ngene ora njaluk, mun ben krungu. Hmm. Kode matamu. <laughs> Oh, sesuk milih aja nganti mergo dhuwit. Nggih napa mboten? Arrosi wal murtasi finar sing nyogok karo sing disogok padha-padha ning neraka. Ayo ibu-ibu milih pundi nyogok napa disogok? Eh? Nyogok apa disogok? Oh, malah sogok-sogokan nih kebiri, Angel, angel. Tarik Sri. Mongko. Lah kenapa teori kali praktek niki kok bedo? Jawabannya sederhana. Karena nyuwun sewu, Gusti Allah kok mau atur, raiso, Gusti Allah kok mau atur teori, akal, ke apapun niku nyuwun sewu ora iso. Wa makaru wa makarallahu wallahu khairul magirin. Sing pinter ngreka daya niku namung Gusti Allah. Mila kula ngomong kali pemerintah niki men-men dirungokke pemerintah. Lak wingi demo seng kados ngoten bakar-bakar cangkeme muncrat kabeh bengok-bengok ora nambah Covid-19. Maka saya sampaikan kepada pemerintah, pemerintah hari ini harus lebih lunak untuk membuka pengajian dan majelis taklim. Mila kula niku seneng karo Sultan. Ngarso dalem niku lak ngendikan. Ngarso dalem ini ada peningkatan jumlah Covid di Yogyakarta bagaimana? Wis biasa wae, tetap beraktivitas, rakyat juga butuh makan. Nggih napa mboten? Nggih. Sing penting jaga protokoler. Weloro ya dilebokke rumah sakit nggih rampung to niku. Jangan dibuat jelimet. ini demo oleh ngaji oleh. Mila kula orang gagas. Kok ono umpah umpamane yang larang? Gus turun sewu, nggak boleh pengajian. Oh tak lawan kok nih? tenan. Kula ora urusan nggak kula. gini apa badan Kok sampai ono wong moror ini Gus minta nggak boleh pengajian baru seperti tak lawan es tuh Wong demo kaya ngono. Apa perlu rakyatnya yang biasa melu ngaji itu demo rien supaya diijini nggih apa mboten? ngono lho jadi sing fair-fair mawon mila ngarsa dalem niku leres lak lore tambake wong nyatane awake dhewe niki kata sing nyuwun sewu sudah mulai PSBB napa niku begitu dompet dibuka PSBB pas saya buka bersih hmm. mergo wis sini. ana isine badan? Eh, mboten ayo sakniki nyuwun sewu pejabat pundi sing nyediake sembako kaya pondok sing ditum. enten apa badan? Ora ana. Mila sepindah kula ulangi niki jamaah sing rawuh mbok keng Bantul, Sleman, Blora apapun di mawon sing jenengan ra duwe sembako tenan mungkin mampir teng Buri. Njekok paket setunggal-setunggal. Ayo. Calon bupati rawani aku wani kok kepiye ta? Soalnya lah calon bupati ngono malah menderani suap lah kula kan lak mboten nyalon napa-napa nggih napa mboten? Ayo mila nyuwun sewu. Niki waktine carane pripun? Kula kemutan. Innallah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Kita rubah keadaan ini. Tetap menjaga jarak, dipatuhi dan lain sebagainya. Tapi ya ayolah diberi keluasan. Kados kalau wingi kula ngaji tempat kalongan tempat Malang, ditelepon kali Pak Ganjar. Gue aja ngaji dhisik. Lah nopo Pak? Iki viral kini mesos gara-gara Gus Miftah ngaji. Lah kula jawab, kula niku lak ngaji mergo diundang karo panitia. Panitia niku wani gawe pengajian mergo angsal izin songko Kapolres, Bupati sak piturute. Umpama dilarang kudune aparate ya ngetok ke izin. Kok kula ngaji sing disalah salah ke kula. Niku lak orang nalar, niku jenenge jaka sembung bawa golok, nggak nyambung. Mila nyuwun saya, sewu dulu saya mau tegur kan buahmu Pak Ganjar. Kulo nggih ngomong ngoten. Wong kulo niku iso teko pundi-pundi mergo diundang karo pani panitia. Mosok ya kulo marang mbakku undangan ngaji kaya kiai ra payu. Wah. Ya aku mending kelon ning omah karo bojoku kok. Padake. Tarik, sis, aku ngono. Bojoku langsung semangka. Nah. Hai sis. Insyaallah. Tarik bun matamu, tarik. Oh bunda niku pengertian banget kok. Kula mulai ngaji kesel, sambut tongkatnya dijiko, blangkone dicopot, katoke plotroke. Bunda takon, "Apa ke saya?" Nggih aku kesel bun, mang mlumah. Lah pun tak ida-ida? Ya Allah, tidak ida kok melumah iki lho. Ya pun tunggu bareng-bareng mau. Mudah-mudahan keadaan ini kita dikasih kesempatan untuk oleh Allah untuk merubahnya, nggih. dan mawon pun to. Maka jenengan sesuk persani di Jumat deng Ayu News TV niku lak ra nonton YouTube e. Niku kula kali Pak Kamil berbicara soal vaksin. Sak janjane vaksin iki kepiye? Wis dijajal wingi kali Pak Kamil. Niku supaya dia lebih paham. Ya pun, saniki ngadeg hasbi robi bareng-bareng. Sallu ala Nabi Muhammad. Ampun kuntur sadherenge donga oke? Sallu ala Nabi Muhammad. Hasbi Rabbi Jalla minta iringan originnya La ilaha illallah Hasbi lebih khusyuk minta sama Allah hasbi lanjut kula tak hasbi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma srif anna al-wabala wal waba wal bala wa ta'un wal quruna innaka ala kulli shay'in qadir wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil adim يا ذا القوة المتين يا أرحم الراحمين ada satupun kejadian tidak ada satupun penciptaan tidak ada satupun musibah kecuali semuanya ya Allah telah engkau izinkan untuk terjadi ya Allah ya Allah ya Rabb semua kejadian yang ada di muka bumi ini ya Allah kami meyakini bahwa semua ini karena takdirmu ya Allah tidak ada satupun musibah yang terjadi kecuali atas izinmu ya Allah. Untuk itu ya Allah. Malam hari ini ya Allah, kami hamba-hambamu yang penuh dosa ini ya Allah. Kami menengadakan kedua tangan kami ya Allah. Kami kusukkan hati kami ya Allah. Kami teteskan air mata kami ya Allah. Untuk meminta kepadamu ya Allah. Jauhkanlah kami semua ya Allah dari segala bala jauhkanlah kami semua ya Allah dari segala musibah jauhkanlah kami semua ya Allah dari segala kemungkaran ya Allah jauhkanlah kami semua ya Allah dari segala kemaksiatan ya Allah jauhkanlah kami semua ya Allah dari berbagai penyakit ya Allah jauhkanlah kami dari penyakit taun ya Allah jauhkanlah kami dari penyakit menular ya Allah jauhkanlah kami dan lindungilah kami dari COVID-19 ya Allah. Ya Allah ya Rob, kami meyakini ya Allah, Corona COVID-19 ini makhlukmu ya Allah. Untuk itu ya Allah, kami mohon kepadamu ya Engkau angkat penyakit ini ya Allah. Kau musnahkan corona ini ya Allah. Kau lenyapkan corona ini ya Allah. Dengan kuasamu. Dengan keakbaranmu. Rahmatika ya arhamar rahimin. Allah ya Rob. Jadikanlah bumi yang kami tempati ini kembali menjadi normal seperti sedia kala ya Allah. Jadikanlah kami semua ya Allah tidak diinggapi lagi dengan rasa ketakutan yang berlebihan ya Allah. Dengan kekhawatiran, dengan kecemasan yang senantiasa tiap hari kami harus hadapi ya Allah. Kami yakin ya Allah, corona ini hanya makhlukmu ya Allah. Corona ini hanya ciptaanmu ya Allah dan engkau pula yang bisa melenyapkan dan menghilangkannya ya Allah rahmatika ya arhamar Oh, lanjut kula tandonga hasbi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma srif anna wal waba wal bala ta'um wal guruna innaka ala kulli syai'in qadir wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil adzim ya dal quwwatil matin ya arhamar rahimin Tidak ada satupun kejadian Tidak ada satupun penciptaan Tidak ada satupun musibah Kecuali semuanya ya Allah Telah engkau izinkan untuk terjadi ya Allah Ya Allah ya Rabb Semua kejadian yang ada di muka bumi ini ya Allah Kami meyakini bahwa semua ini karena takdirmu ya Allah tidak ada satupun musibah yang terjadi kecuali atas izinmu ya Allah. Untuk itu ya Allah. Malam hari ini ya Allah, kami hamba-hambamu yang penuh dosa ini ya Allah. Kami menengadakan kedua tangan kami ya Allah. Kami kusukkan hati kami ya Allah. Kami teteskan air mata kami ya Allah. Untuk meminta kepadamu ya Allah. Jauhkanlah kami semua ya Allah dari segala balak. Jauhkanlah kami semua ya Allah dari segala musibah. Jauhkanlah kami semua ya Allah dari segala kemungkaran ya Allah. Jauhkanlah kami semua ya Allah dari segala kemaksiatan ya Allah. Jauhkanlah kami semua ya Allah dari berbagai penyakit ya Allah. Jauhkanlah kami dari penyakit taun ya Allah. Jauhkanlah kami dari penyakit menular ya Allah. Jauhkanlah kami dan lindungilah kami dari COVID-19 ya Allah. Ya Allah ya Rob kami meyakini ya Allah Corona COVID-19 ini makhlukmu ya Allah untuk itu ya Allah kami mohon kepadamu ya Engkau angkat penyakit ini ya Allah Kau musnahkan corona ini ya Allah Kau lenyapkan corona ini ya Allah Dengan kuasamu Dengan keakbaranmu Birahmatika ya arhamar rahimin Ya Allah ya Rob. Tak iringan originnya. محطة مع الله حسبي رب lanjut kula tandonga hasbi Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Allahumma asrif anna al-wabala wal waba wal bala ta'un wal quruna innaka ala kulli syai'in qadir wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil alim Wadil Madin Ya Arhamar Rahim tidak ada satupun kejadian tidak ada satupun penciptaan tidak ada satupun musibah kecuali semuanya ya Allah telah engkau izinkan untuk terjadi ya Allah ya Allah ya Rob semua kejadian yang ada di muka bumi ini ya Allah kami meyakini bahwa semua ini karena takdirmu ya Allah tidak ada satupun musibah yang terjadi kecuali atas izinmu ya Allah. Untuk itu ya Allah. Malam hari ini ya Allah, kami hamba-hambamu yang penuh dosa ini ya Allah. Kami menengadakan kedua tangan kami ya Allah. Kami kusukkan hati kami ya Allah. Kami teteskan air mata kami ya Allah. Untuk meminta kepadamu ya Allah. Jauhkanlah kami semua ya Allah dari segala balak. Jauhkanlah kami semua ya Allah dari segala musibah. Jauhkanlah kami semua ya Allah dari segala kemungkaran ya Allah. Jauhkanlah kami semua ya Allah dari segala kemaksiatan ya Allah. Jauhkanlah kami semua ya Allah dari berbagai penyakit ya Allah. Jauhkanlah kami dari penyakit taun ya Allah. Jauhkanlah kami dari penyakit menular ya Allah. Jauhkanlah kami dan lindungilah kami dari COVID-19 ya Allah. Ya Allah ya Rob kami meyakini ya Allah Corona COVID-19 ini makhlukmu ya Allah untuk itu ya Allah kami mohon kepadamu ya Engkau angkat penyakit ini ya Allah Kau musnahkan corona ini ya Allah Kau lenyapkan corona ini ya Allah Dengan kuasamu Dengan keakbaranmu Rahmatika ya Arhamar Rahimin Ya Allah ya Rob. Jadikanlah bumi yang kami tempati ini kembali menjadi normal seperti sedia kala ya Allah. Jadikanlah kami semua ya Allah tidak diinggapi lagi dengan rasa ketakutan yang berlebihan ya Allah. Dengan kekhawatiran, dengan kecemasan yang senantiasa tiap hari kami harus hadapi ya Allah. Lairul